Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri Wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala jami'il mahamid man bihi tufarrijul kurub wa takshifush syada'id sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ya hayyu ya qayyum ya wahid amma ba'du ingkang kula hormati ingkang kula taati para habaib wabil khusus Khadimul Majlis al ustaz Al-Habib Jamal bin Taha Ba'akil Wabil khusus Al-Habib Husain bin Najib Al-Haddad Poro sesepuh Poro takmir masjid Poro hadirin hadirat Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Kita pada malam yang bahagia ini Senantiasa mendapatkan taufik hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita diperingankan langkah kita untuk membaca solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diringankan langkah kita untuk berkumpul, menjalin, menguatkan ukhuwah fillah, saling meng, saling meng, saling merasa bahwa kita adalah merupakan saudara fillah, saudara karena Allah Subhanahu wa taala dan kita duduk bareng-bareng bersama para habaib, para ulama. Semoga duduk-duduk kita ini dan semoga perkumpulan ini merupakan saksi di dunia dan semoga kita juga nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para muslimin muslimat ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teng donya niki wonten Teng donya niki wonten dua poin. Setunggal selamat sangking musibah. Nomor kali menghasilkan cita-cita. Gini mboten. Pasti wong urip teng donya kepingin cita-citae tercapai. Keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua manusia makhluk barang yang hadis ini barang yang anyar kalau kalian panjenengan iki didadekaken kali Allah Subhanahu wa taala pasti terus Imam Haddad urdotun lil afat pasti menungso niki akan bakal mendapatkan afat musibah maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengirimkan musibah, akan mengirimkan bala bencana kepada manusia. Baik bencana itu sifatnya bala murka dari Allah Subhanahu wa taala atau sifatnya bala itu adalah merupakan cobaan imtihan dari Allah menguji kepada hambanya apakah hamba ini betul-betul emas atau perak atau kuningan. Ya, diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita berapa banyak mendengar musibah, bencana yang menimpa kepada bangsa kita. Itu adalah merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan sadari menungso niki? Makanya termasuk sesuatu yang bisa mencegah balak dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis Rasulullah pernah bersabda, "Laula sibyanun rudda walaula syuyukhun ruka walaula bahaim rutta'" la subba alaikumul azabu sabba. Kalau memang bukan karena jasanya anak bayi, anak kecil yang hatinya masih suci, yang dalam keadaan menyusu ibunya. Kalau memang bukan karena orang-orang tua yang ahli ibadah, Orang-orang tua yang sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di masjidnya Allah Umar buyutillah orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah. Walaula bahaim ruta. Dan kalau memang bukan karena hewan-hewan yang melata, hewan-hewan yang sapi, kambing, maka kata Allah la subba kata Rasulullah la subba alaikumul adabu subba Niscaya kalian pasti akan disuntik azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Maka para muslimin yang dirahmati Allah, resep untuk kita tertolak dari balak musibah yang diberikan Allah kepada kita adalah bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara untuk memakmurkan masjid dengan sholat jamaah. Bagaimana memakmurkan masjid dengan majelis ta'lim. Bagaimana memakmurkan masjid-masjid, musola-musola waktu antara maghrib sampai isya dimakmurkan dengan adanya pengajian ilmu. Cuma sebentar 40 menit, 5, 40 menit, 1 jam. Alhamdulillah banyak asatid, pondok-pondok banyak. Bagaimana untuk memakmurkan masjid dengan solawat, dengan dengan solawatan dan lain sebagainya. Ini termasuk konsep untuk menolak balak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuan hidup kita pasti ingin hasil kepingin cita-cita kita terwujud. Kepingin keinginan kita dihasil dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan otomatis semuanya pasti kepingin puncaknya kepingin apa jenengan? puncaknya kenikmatan, puncaknya keinginan kita adalah yadkhulunal jan jannah ngene mboten. Malbat sur surga. Lek mboten salah kula menapa menanggapi kepinginan jenengan sing paling puncak napa? Lek mboten niku nggih berarti keblinger sampean. Pasti tiang kepingin melbet surgane Allah Subhanahu wa taala. Niku kepinginan puncak, nggih. Tirase Kanjeng Nabi dalane mlebu surga po. Tirase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man salaka yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqon ilal jan jannah. Orang yang mengambil jalan hidupnya dengan mencari ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah, ilmu yang diterangkan oleh Rasulullah maka orang tersebut adalah akan dimudahkan jalannya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Cita-citanya akan terlaksana. Jalan menuju surga niki ado nggih. Kuncine sampai mlebu surga napa? Mati dhisik, kan ngoten tidak bisa kita <laughs> masuk surga tanpa mah, mati. Ya. Maka kehidupan kita, umur kita masih belasan tahun, umur kita sudah 30 tahun, umur kita sudah 40 tahun. Loh ini sudah merupakan jalan menuju surga. Maka orang yang mencari ilmu agama Maka dimudahkan oleh Allah hidup ini Ketika mau mati, waktu sakaratul maut. Ya, yang mana Allah berdoa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Rasulullah berdoa seperti itu. Saking pedihnya mati. Itu orang yang talibul ilm, orang yang mencari ilmu, punya ilmu agama, dimudahkan juga oleh Allah. Karena itu jalan menuju sur surga. Mantune mati wonten napa? Wonten pitakon kubur wonten alam barzah. Orang yang mencari ilmu di dunia suka hadir majelis ta'lim, suka hadir majelis solawatan. Ketika waktu pertanyaan mungkar nakir dimudahkan sama Allah. Karena itu jalan menuju surga. Setelah pertanyaan mungkar nakir wonten nopo? Wonten namini bahsyar. Wonten namini dikumpul nopong kuabeh. teng padang mahsyar kali Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang di dunia suka hadir majelis ta'lim, suka mengajak keluarganya untuk hadir majelis dikir, itu juga waktu itu dimudahkan oleh Allah hidupnya. Kenapa? Karena itu juga masuk jalan menuju sur surga. Mantune maksyar nopo? Wah macam-macam. wonten namine hisab, wonten namine mizan, ditimbang amal. Wonten namine menerima rapot suhuf, wonten yang ngelewati sirat sedanten tiang wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah ngelewati sirat setiap orang pasti melewati sirat maka orang yang di dunianya suka hadir majelis taklim suka mendengar ilmunya Rasulullah waktu itu juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin sampai kita masuk surganya Allah amin ya rabbal alamin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita istiqomah. Hidup ini penuh tantangan khususnya zaman akhir. Namun cuma benteng kita adalah melok kepada para ulama. Melok kepada para habaib. Sudah cukup. Ya, itu benteng kita di zaman akhir seperti ini. Maka Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk istiqomah hadir majelis ta'lim, untuk istiqomah melaksanakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat lima waktu berjamaah ya, membaca Al-Qur'an tidak kita lupakan bagian kita dengan tadabbur dengan tadabbur qiraatul Qur'an, maka semoga dengan itu kita semuanya nanti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khotimah Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatil minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.